Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu bal yangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ta Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan oleh Allah. Yang mana kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemampuan untuk memasuki tahun baru Hijriah 1439. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan berkah dan diridhoi kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengaplika, dan mengaplikasikan syukur kita ini sudah barang tentu dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya berdasarkan tujuan semata-mata hanya karena ikhlas untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, bahwa kalau kita kembali berbicara tentang hijrah hijrah secara fisik adalah mempunyai makna yaitu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan hijrah ini bukan hanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah melakukannya. Di dalam surat Al-Qasas tentang kisah-kisah para nabi, para nabi antara lain Nabi Ibrahim juga pernah beliau ini hijrah. Beliau lahir di satu tempat yaitu di Babilonia kalau pada saat itu namanya. Di bawah kepemimpinan seorang raja namanya Namrud. Karena sangat bengis maka beliau ini oleh ibunya selalu ditaruh dalam kehidupan yang sepi di dalam gua dan begitu dan seterusnya. Beliau pernah hijrah dari Babilonia ke negeri Syam yang sekarang ini menjadi Syria dan juga Palestina. Kemudian dari situ kemudian hijrah lagi yaitu ke negeri Mesir Hadirin sekalian, itu singkat cerita. Lebih jelasnya kita bisa membaca di surat Al-Qasas. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam itu juga pernah hijrah. Nabi Musa yang berada di satu tempat namanya tempat yang disucikan yaitu Muqaddas Tua. Tempatnya namanya Tua. Dari situ beliau pernah hijrah ke Palestina. Kemudian dari Palestina juga pernah hijrah lagi ke Mesir dan kembali lagi ke Palestina. Nah, dari Palestina inilah kemudian pernah mendapatkan perintah untuk membawa istri Siti Hajar dan putranya Ismail yaitu ke Mekah Al-Mukarramah sebagaimana cerita di dalam surat al sofat Hadirin sekalian yang berbahagia. Begitu pula Nabi Nuh juga pernah hijrah dari satu tempat dengan membawa semua yang mengikuti jejak beliau yaitu dengan naik yang namanya perahu yang pernah disebutkan yaitu di dalam surat Al-Qasas maupun di dalam surat al Alkosos, Al-Qasas yaitu sekitar ayat 20 sampai dengan 21. Hadirin sekalian yang berbahagia, bahwa secara harfiah kalau kita kembali dengan kata-kata hijrah secara harfi adalah mempunyai arti atar yaitu meninggalkan baik meninggalkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain maupun meninggalkan dari sesuatu yang tidak baik memasuki sesuatu yang baik atau meninggalkan yang salah kemudian pindah memasuki yang benar. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim al-muhajiru man mana manahallahu anhu orang yang hijrah yaitu orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah kemudian kalau kita melihat hijrah secara maknawi maka ada hijrah iktikadiyah hijrah itikadiyah yaitu meninggalkan keyakinan yang tidak benar menuju keyakinan yang benar. Ada pula hijrah fikriyah yaitu meninggalkan pola-pola pikir yang salah. Kita kembali kepada pola pikir yang benar, pola pikir yang islami. <clears throat> Sebagaimana yang pernah kita baca di dalam Al-Baqarah ayat 44 A'udzubillahi rajim. Atakmurunan nasa bil birri wa tangsawna anfusakum wa antum tablunal kitaba afala ta'qilun. Adakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan sedangkan kalian lupa tentang diri kalian sendiri dan kalian membaca kitab apakah kalian tidak berpikir Nah, dari sini kita bisa memperhatikan bahwa kita meninggalkan pola pikir-pola pikir yang salah. Kemudian kita hijrah yaitu ke pola pikir yang islami. Hadirin sekalian yang berbahagia. Begitu pula bahwa hijrah secara maknawi bisa juga dikatakan hijrah syu'uriyah yaitu meninggalkan perasaan yang tidak enak, perasaan-perasaan yang tidak benar. Kemudian kita tinggalkan menuju perasaan yang benar sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi Zalika at'aful iman Manakala kalian melihat kemungkaran Bagaimana perasaan kita Maka kalau bisa Rubahlah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi itu Dengan tangan kalian Dengan kekuasaan yang Anda miliki Kalau tidak mampu Maka dengan lisan kita berikan nasihat Kalau tidak mampu sudah barang tentu kita mendoakan mudah-mudahan segera kembali ke jalan yang benar dan itu adalah merupakan iman yang paling lemah. Hadirin sekalian yang berbahagia, begitu pula secara maknawi hijrah juga bisa diartikan hijrah sulukiyah. Hijrah sulukiyah yaitu meninggalkan tingkah laku, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar kita menuju kepada perbuatan yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, maka pada akhirnya hakikat daripada hijrah itu sendiri yaitu komitmen, komitmen kita terhadap semua ketentuan-ketentuan yaitu meninggalkan segala bentuk-bentuk dan sikap maupun perilaku yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita sudah diikat, ikatan kita yaitu dengan dua syahadat. Ikatan itu bahasa Arabnya akidah. Akidah kita telah terikat dengan dua syahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah. Dengan diikat begini ini, maka kita harus patuh dan taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Taat bukan berarti hanya dalam ungkapan dan ucapan, tetapi kita melakukan semua apa yang diperintahkan dan meninggalkan semua apa yang dilarang di dalam ketentuan itu. Hadirin sekalian yang berbahagia. Begitu pula sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lain di sana disebutkan antah jurul fawahisha ma dhahara wa ma baton wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah fa anta muhajirun yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi dan juga menegakkan dan melaksanakan sholat dan juga melaksanakan zakat maka kamu kalau seperti itu dikatakan muhajirun orang yang hijrah hadirin sekalian yang berbahagia maka di dalam pergantian tahun yang dimulai hari kemarin maka bukan hanya muhasabah atau introspeksi yang harus kita lakukan, maka kita juga harus meningkatkan yang namanya kualitas kehidupan kita yang akan datang. Wal tangdur nafsumma kodamat qaddamat liwat. Apa yang telah kita evaluasi, apa yang sudah kita muhasabah. Mari kita meningkatkan yang namanya kualitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam peningkatan ini sudah barang tentu yang pertama mari kita meningkatkan iman kita. Kalau iman kita jangan sampai semakin hari kualitasnya semakin menurun, tapi dengan masuknya tahun baru dengan muhasabah yang kita lakukan, mari kita mencoba untuk lebih kita tingkatkan kualitas iman kita. Yang kedua juga peningkatan ilmu. Karena menuntut ilmu bukan hanya sampai di sini. Tetapi yang namanya menuntut ilmu adalah sepanjang kita hidup di dunia ini. Maka kita masih harus menuntut ilmu, menambah wawasan. Dengan peningkatan tambahan wawasan. Yang ilmu ini setiap hari ada perubahan, ada kemajuan. Apalagi yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Oleh karena itu, kalau kita bisa meningkatkan ilmu kita, maka kita tidak akan cepat terjebak dalam sesuatu yang kadang-kadang kita ini masih kurang dalam wawasan kita. Hadirin sekalian, berikutnya yaitu peningkatan yang dinamakan amal. Amal kita mari kita tingkatkan. Dari tahun yang lalu memasuki tahun ini, kita meningkatkan amal ibadah kita, baik ibadah yang berkaitan sesama manusia maupun ibadah yang mahdoh yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 di sana disebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin dan menghendaki besok ketemu dengan Tuhannya, maka beramalah dengan amal-amal yang soleh. Dan jangan sekali-kali menyekutukan dalam ibadah kita kepada Tuhan kita, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, maka berikutnya yang harus kita tingkatkan yaitu dakwah. Dakwah bukan hanya dalam bentuk ceramah, bukan dalam bentuk yang namanya pengajian-pengajian secara umum. Tapi dakwah dimulai dari diri kita sendiri, dengan keluarga, masyarakat sekitarnya. Mari kita tingkatkan dalam mengajak sesuatu, yaitu mengajak dalam kebaikan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabda Rasulullah, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajak untuk melakukan berbuat kebaikan, maka dia yang mengajak akan mendapatkan bagian pahala bagi mereka yang mau diajak untuk melakukan kebaikan. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian yang terakhir peningkatan kita, mari kita tingkatkan kesabaran kita. Kenapa kesabaran harus kita tingkatkan? hadirin sekalian bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 5 ayat 155 dan 156 di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza hum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Allah berfirman, sungguh aku mencoba dan menguji kalian dengan sesuatu baik itu dari rasa ketakutan maupun dari ujian yang namanya kelaparan maupun dari ujian yang namanya bahwa rezeki kita mengapa berkurang terus Wanak seminal amwal padahal kita berharap rizki yang diberikan semakin hari semakin banyak tapi semakin hari Allah akan menguji kadang-kadang semakin hari semakin berkurang dan begitu seterusnya begitu pula menguji jiwa kita dan juga bagi para petani para orang-orang yang bekerja di dalam tata perkebunan pertanian mungkin mengalami ujian bahwa panen yang diharapkan bisa saja berkurang, bahkan pusuh sekalipun. Ini semua ujian. Kemudian ayat berikutnya disebutkan wabasyiris berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau melakukan kesabaran. Hadirin sekalian, sabar ini harus tumbuh dan ikhlas dari dalam diri kita karena dengan sabar ini insya Allah akan mendapatkan jalan keluar yang diberikan oleh Allah yaitu orang-orang yang mana bila mendapatkan musibah mereka akan selalu mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi Rojiun. hadirin sekalian yang berbahagia maka pada akhirnya pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ternyata hijrah ini memerlukan perencanaan yang matang. Mengapa demikian? Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, ternyata walaupun dijamin keselamatannya oleh Allah, tetapi beliau mempunyai banyak rencana strategi agar supaya gangguan yang ada di dalam perjalanan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berat untuk dihadapinya. Maka kita sebagai manusia biasa, sebagai muslim, maka sudah barang tentu kita harus mempunyai perencanaan dalam kehidupan kita di tahun yang akan datang ini atau di tahun yang sedang kita mengawali satu dua hari ini. Yang kedua, ternyata yang namanya hijrah ini memberikan pelajaran kepada kita untuk melakukan kerjasama yang bagus, yang satu dengan yang lain, saling membau. umat Islam yang satu dengan yang lain adalah saudara, harus saling tolong menolong. Begitu yang terjadi antara muhajirin dengan ansor yang ada di Madinah. Mereka saling bau membau karena sesama agama saling tolong menolong sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita sesama umat Islam. Mari kita saling ada kebersamaan. Begitu pula ternyata hijrah ini juga memberikan pelajaran, memerlukan pengorbanan yang cukup besar. Karena kalau kita melihat bahwa Rasulullah pada saat hijrah ini ternyata pengorbanannya luar biasa baik itu pengorbanan tentang jiwa, harta, dan begitu seterusnya. Sebagaimana kalau kita membaca di dalam surat As-Sof ayat 10 dan ayat 11. Sehingga dengan demikian, maka kalau kita ingin menuju yang lebih baik, maka perlu ada pengorbanan. Pengorbanan dari jiwa kita, pengorbanan-pengorbanan yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara rinci. Begitu pula ternyata memberikan pelajaran bahwa dari hijrah ini perlu ada kesungguhan yang mantap. Karena dengan kesungguhan yang mantap ini, maka akan timbul semangat yang luar biasa. Begitu pula, maka kita harus merasa yang kita lihat dari hijrah ini ada kebanggaan dari mereka baik muhajirin dan ansor menyatakan bahwa dia sebagai muslim maka kita harus bangga bahwa kita harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah sebagai muslim. Dengan kebanggaan sebagai muslim ini maka akan tumbuh yang namanya ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah maupun ukhuwah watoniyah di mana kita berada di negeri yang kita cintai dan kita banggakan ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, maka inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Wa akhiran aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi sumratil muwahhidin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً wa anzala minas samai wa anzala minas sama <clears throat> wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andata wa antum ta'lamun Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyam amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bayi ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا كتيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna wa lidzurriyyatina min ahlil jannah wa min ahlil ilmi wal khair wa min ibadikas solihin. Rabbana tawil umurana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana wa hasil maqasidana wa anisyari ba'idna wa ilal khairi qaribna.